بسم الله الرحمن الرحيم Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. إذا جاء نصر الله والفتح Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Taubat.